Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiy ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita masuki bab yang baru yaitu bab at-ta'arud. Ta'arud itu diartikan Nah barakallahu fikum adanya secara dohirnya kontradiksi atau pertabrakan atau berlawanan itu ta'arud artinya. Paham ya? Secara nah barakallahu fikum globalnya ta'arud itu artinya itu kontradiksi. Paham ya? Kontradiksi itu berlawanan sebuah dalil tapi dohirnya saja. Nah itu nanti bagaimana kalau adanya dua dalil seakan-akan berlawanan, seakan-akan kontradiksi, bertabrakan, bertentangan, itu apa yang dilakukan? Yang sering kita dengar apa dijamakkan itu Disinkronkan. Kalau nggak bisa disinkronkan bagaimana? Dilihat nanti ada nasikh, ada mansuh. Kalau nggak bisa lagi bagaimana? Nanti ada yang namanya rojih, ada yang marjuh. Paham ya? Ya, berarti kalau marjuh lemah ditinggalkan, rojih diambil. Kalau nasikh berarti yang diambil, mansuhin ditinggalkan. Tapi kalau bisa dijamak, dua-duanya diambil. Apa maksudnya ya? Nah, itu ta'aruf Ta'rifu pengertian ta'arud, at-ta'arud lughatan at-taqabul. Nah, berlawanan. Watamano juga sana. saya berhadapan, tamano itu berlawanan. Nah, dohirnya berlawanan itu, apa ya maksudnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah Taala mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa yang Allah Taala kehendaki. Ternyata di ayat yang lain Allah Taala mengatakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ini kan dohirnya tanakut. Dohirnya ta'arud, bertentangan itu loh. Nah, berlawanan dohirnya. Saya dohirnya aja ya. Bagaimana ini? Yang pertama katanya tidak mengampuni dosa syirik. Yang diampuni dosa-dosa selain syirik. Kok ini yang kedua kok disebutkan Allah taala mengampuni semua dosa. Semua dosa berarti mencakup syirik juga kan? Nah, ini bagaimana caranya? Caranya dicek yang pertama dulu. Bisa nggak dijamak? jamaah itu sinkronkan, digabungkan bisa enggak? Kalau bisa pakai yang itu. Ternyata bisa. Maknanya apa maknanya? Maknanya ayat yang pertama itu innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Itu adalah dosa kesyirikan Allah Taala tidak mengampuni. Manakala apa? Tidak bertobat sebelum meninggalnya. Adapun ayat yang kedua, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik diampuni manakala bertobat sebelum meninggal. Itu namanya sinkron. Sinkron itu menggabungkan atau na barakallahu fikum menjamak tadi itu. Ya? Eh, maaf salah ya? Ewan am. Wastilahan taqabulu dalilain. Nah, berlawanannya dua dalil, taqabulu dalilain berlawanannya atau bertentangannya dua dalil dohir ini ya. Bihaitu ditinjau dari sisi yukhalifu ahaduhumal akhar salah satu di antara dalil itu berseberangan atau menyelisih dengan dalil yang lain. Secara dohirnya aja nih ya, tapi ya. Dohirnya seperti itu. Nah, itu berarti nanti ada yang ta'arud. Nah, ada yang ta'arud. Terus bagaimana caranya? Caranya apa pertama tadi? Jamak. Kalau mungkin kan dijamak, dijamak. Ternyata nggak bisa dijamak, dilihat. Oh, mungkin jangan-jangan ada nasikh, ada mansuh. Ada penghapus, ada yang dihapus. Oh, ternyata nggak ada lagi. Oh, ternyata ngambil yang berikutnya lagi. Ada yang roci, ada yang marjuh. Kalau ternyata nggak ada yang lagi, tawakuf. Tawakuf kita nggak bisa menghukumi. Tawakuf. Nanti itu keputusan terakhir. Nah. Dan sini wa aqsamu ta'arudi arba'atun. Pembagian masalah ta'arud yang akhirnya bertentangan dua dalil tersebut ada empat. Nah, ada dua dalil seakan-akan bertentangan, kontradiksi, bertabrakan. Nah, itu ada empat jenis. Al-awwal ayyakuna baina danilain amain walahu arba'u halat. Yang pertama perhatikan ya, yaitu hendaknya dua dalil itu dua-duanya umum. Ada dua dalil, dua-duanya maknanya umum. Nah, ini kan juga bingung kan orang dua-duanya umum. Bagaimana ini? Ini memiliki empat keadaan. Paham ya? Dalilnya dua-duanya umum, ini memiliki berapa? Empat keadaan. Pertama, an yumkina al-jam'u bainahuma bihaitsu yuhmal kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhar fiha fayajibul jama'. Pertama, Anyum kinul jama' yaitu dua dalil itu masih mungkin untuk dijamak anyum kinul jama bainahuma memungkinkan untuk dijamak disinkronkan digabungkan antara dua dalil tersebut paham belum ini yang pertama jadi yang pertama ini dua dalil yang umum tersebut masih memungkinkan untuk digabungkan disinkronkan itu ditinjau dari siapa yuhmal kullun minhuma masing-masing dua dalil di antara keduanya dibawa ala halin dibawa di atas satu keadaan yang mana keadaan ini la kitul akhir tidak bertentangan dengan yang lainnya. Paham ya? Fa jamak maka apa? wajib menggabungkannya. Paham lu maksudnya ini? Ada dua dalil, dohirnya bertentangan, dua-duanya umum. Pertama kalau mungkin untuk jamak disinkronkan sinkronkan. Bagaimana caranya? Caranya membawa salah satu dalil tersebut kepada satu keadaan yang keadaan ini tidak bertentangan dengan dalil yang satunya. Paham belum ini? Nah, insyaallah mudah sekali. Misal dari contohnya, Allah ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa kalatah latahdi ila surati mustaqim." Sesungguhnya engkau sungguh engkau mampu dan bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya enggak? Ini seakan-akan tanakut. Paham ya? Hidayah apa ini yang diinginkan? Kan itu. Padahal dalam ayat yang lain apa? Wa qawlu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Ini kalau orang belum pernah belajar bingung juga ini. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai atau kepada orang yang kau cintai. Dohirnya tanakut enggak? Dohirnya tanakut kontradiksi bertabrakan. Namun cobalah kita jamak dulu bisa enggak itu Kalau bisa berarti selesai urusan. Kalau enggak bisa langkah-langkah yang berikutnya masih ada. Ternyata kita lihat sini wal jam'u bainahuma dan mensinkronkan atau menggabungkan antara dua dalil tersebut yang dohirnya ta'arud, ya enggak? Dohirnya tanakut, dohirnya kontradiksi. ayat al ula bahwasanya ayat yang pertama yuradu biha hidayatud dalalah ilal haqqi wa hadhihi sabitatun lirrasul sallallahu alaihi wa ala sallam. Pertama, yang diinginkan dengan ayat yang pertama itu sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah berjalan yang lurus yang diinginkan dengannya apa? Hidayah dalalah wal irsyad Hidayah yang sifatnya menunjukkan dan mengarahkan kepada kebenaran. Mampu nggak? Mampu. Dan ini ada pada Rasulullah SAW. Ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah dan panutan kita. Paham ya? Kita aja kalau cuma mengarahkannya dengan ilmu yang kita miliki, Al-Quran dan As-Sunnah yang kita sudah pelajari, kita mengarahkan manusia bisa nggak? Mengarahkan pada jalan yang benar, membimbing bisa, tapi untuk mendapatkan dia hidayah taufik kita nggak bisa. Nah itu yang kedua. Wal ayatus tsaniyah Wal ayat tsaniyah dan ayat kedua, yuradu biha hidayatut taufik lil amalin Yang diinginkan dengannya apa? Hidayah taufik untuk beramal. Memang enggak mampu kita. Memaksa orang itu enggak bisa. Kita mampunya memberikan hidayah dalalah wal irsyad. Paham ya? Menunjukkan dan mengarahkan bisa. Tapi untuk dia mendapatkan hidayah taufik harus beramal, bisa enggak? Di tangan Allah swt saja itu. Kita lihat sini, wa hadhi biyadillah ta'ala la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairuh. Yang seperti ini hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang Rasulullah tidak memilikinya tidak pula yang lainnya. ya apa? Taufik. Oh ya? Sehingga dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah bukan dakwah yang memaksakan kehendak orang lain, cuma dakwah yang mendakwahkan, mengajak, mengarahkan, mau taat. Alhamdulillah berarti hidayah taufik sudah sampai pada dia. Kemudian dia malah menolak, belum mau dan terkadang mengajar semisalnya berarti hidayah taufik belum sampai pada dia. Kita nggak ada untuk memaksa nggak ada. Paham ya? Naam, lasta 'alaihim bimusaitir. Nah, kamu tidak mampu menguasai mereka. Menguasai hati mereka kan mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dalam artian kita cuma bisanya mengarahkan, memimpin. Nah, ini kisahnya innaka latahdi man ahbabta, kisahnya siapa ini? Rasulullah dan pamannya, Abu Talib. Paham ya? Paman kesayangannya dan juga membela Rasulullah habis-habisan dalam artian membela sangat kuat dan banyak pembelaannya. Namun apa? Tidak bisa juga mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Paham ya? Berarti bisa dijamak kan? Kalau sudah bisa dijamak selesai urusan. Ayo, nah, ya. paham ya? Sekarang beralih berikutnya yang tidak bisa dijamak. Fa illam yumkinul jamak. Paham maksudnya yang pertama ya? Apabila tidak memungkinkan untuk jamak, fal mutaakhir nasikhun in ulima tarikh fayu'mal bihi dunal awal. Apabila tidak memungkinkan untuk jamak, maka yang Datang belakangan itu adalah penghapusnya. In ulima tarikh, jika sejarah penghapusan tersebut diketahui, fayu'mal bihi maka diamalkan dengan nasih tersebut dunal awal, bukan yang mansuh. Yang pertama namanya apa? Mansuh, yang terakhir namanya apa? Nasih. Contohnya, nah barakallahu fikum, contohnya adalah dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an adalah ketika Nah barakallahu fikum Orang itu dikatakan sepersusuan manakala nyusunya berapa? Sepuluh kali susuan. Ternyata ada datang lagi, gimana ada dalil lagi apa? Dalil yang lain bahwasanya apa? Bahwasanya lima kali susuan sudah termasuk dikatakan sepersusuan. Berarti yang pertama itu mansuh, eh enggak dijamak ini. Yang pertama itu mansuh, yang kedua nasikh. Contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum. Allah telah berfirman, "La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Jangan kalian mendekati sholat dalam kalian dalam keadaan kalian itu mabuk hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ini larangannya ketika mendekati sholat dilarang mabuk. Berarti kalau di luar sholat mabuk boleh. Eh? Apa? Apa ini? La taqrabus sholata wa antum sukara. Eh, seakan-akan kan tak tanakut. Rasulullah mengharamkan juga khamat diharamkan. Kullu miskinan apa? Haramun. Eh, terus bagaimana caranya ini? Caranya bagaimana kalau seperti ini? Kita katakan berarti ada nggak bisa dijamak di sini. Ada nasuh mansuh. Paham ya? Ini dulu sebelum dilarang, dulu sebenarnya boleh mabuk-mabukan silakan. Dulu tapi ya. Nah, tapi ketika tidak mendekati sholat, tapi ketika mendekati sholat dilarang mabuk. Paham ya? Nah, kemudian juga sebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabiru wa manafi'ul nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dulu masih bebas itu loh. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah di dalam khamr dan perjudian itu ada dosanya dan ada manfaatnya bagi manusia. Akhirnya orang ambil manfaatnya. Ya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini juga belum ada pengharaman. Akhirnya datang ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amal syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Nah ini ini pengharaman di sini. Lafaznya apa? Fastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan menyembah berhala atau mengudin nasib dengan panah itu semuanya termasuk perkara rijis, perkara kotor, amalan setan, fastanibu. Maka hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah la'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini berarti apa? Yang diamalkan yang ini. Yang pertama-tama itu mansuh, yang ini nasikh. Karena kalau disinkronkan nggak bisa. Wah oh, ini berarti cara mensinkronkan ini di, boleh mabuk tapi ketika enggak sholat. Paham ya? Mabuk enggak masalah, berjudi enggak masalah, tapi ada manfaatnya di situ. Kita katakan sudah dimansuh itu, sudah dimansuh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena nanti juga ada pembahasan atau sudah kita lewati ya, nasul mansuh sudah kita lewati ya. Sudah kita lewati nasul mansuh itu terkadang yang dihapus itu ayatnya dua-duanya dihapus, hukumnya masih berlaku. Seperti ayat masalah radhaah itu. Dalam Al-Qur'an enggak ada lagi kan? Dihapus, tapi Nah, barakallahu fikum dihapus lafadznya tersebut, kemudian apa? Ditekak, ditetapkan dengan as-sunnah itu. Paham ya? Bahwasanya lima kali menyusui sudah dikatakan sepersusuan. Kemudian dalam Al-Qur'an ada juga yang lafadz-lafadz yang dihapus itu masih ada. Paham ya? Tapi yang diamalkan adalah yang yang baru dalam artian yang nasihnya. Seperti masalah ayat khamr tadi. Dalam Al-Qur'an masih ada itu kan? Masih ada karena fungsinya dalam artian ketika orang baca dapat pahala gitu. Paham ya? Nah, kemudian ada juga yang dua-duanya apa? dihapus. Dalam artian dalam Al-Qur'an enggak ada lagi, tapi hukumnya masih berlaku seperti air rojam. Ya, masalah rojam itu kan yang sudah kita lewati yang masyhur lafadznya masyhur aja ya, bukan sahih. Na barakallahu fikum asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Artinya enam orang tua yang sudah menikah laki-laki dan perempuan, lafadznya orang tua ini. Nah, ini nanti dikritik para ulama, kalau ini lafadznya kayaknya nggak mungkin karena syaratnya orang tua. Terus kalau anak muda terus sudah nikah atau misalkan perempuan atau laki-laki yang muda sudah nikah kemudian berzina berarti nggak dirajam. Paham ya? Lafadznya kan wasyekh wasyekhatu idza zananya. Orang tua, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah apabila berzina farjumuhuma albatta. Rajamlah mereka berdua sampai mati. Nah, menakalan min Allah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa wallahu azizun hakim. Dan Allah taala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ini kenapa ini dikritik para ulama? Karena seakan-akan orang tua saja yang kena rojam. Ya enggak? Wa syekhu wa syekhu padahal anak muda kalau sudah nikah dirajam enggak? Dirajam juga anak muda sudah nikah kemudian berzina dirajam juga. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kembali ke inti pembahasan kita. Kalau seandainya tidak mungkin untuk jamak, maka Nah barakallahu fikum yang diamalkan adalah yang datang belakangan sebagai apa nasikh. Yang pertama namanya mansukh, yang dihapus, nasikh itu penghapusnya. Yang diamalkan yang mana hasbullah? Nasikhnya atau mansukhnya? Nasikhnya ya. Mansukh dihapus, nasikh penghapusnya. Kita lihat sini contohnya. misalnya dzalika qaulu ta'ala fi siyam. Dulu sebelum diwajibkan puasa bebas dia. Mau puasa silahkan, enggak puasa enggak enggak masalah bayar fidyah. Itu dulu. Nah, kita lihat sini, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang puasa tatawwa eh, dengan sebuah kebaikan atau puasa tadi, maka itu kebaikan untuknya. Wa antasumu khairul lakum. Namun jika kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Apa maksudnya ya? Dia mau tatawwa, mau bayar fidyah silahkan. Paham ya? Nah, enggak puasa dan kalau puasa lebih baik untuk kalian. Ini belum wajib waktu itu ya belum diwajibkan. Dan ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an. Fahadil ayat maka ayat ini tufidu at-taghyir, memberikan faedah taghyir pilihan bainal it'am siyam ma'at tarjih siyam. Ada pilihan antara apa? Memberi makan orang miskin dan puasa bersamaan lebih kuat untuk puasa. Ya enggak? Nah, kemudian datang ayat lain. Wa qaulu ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Ini perhatikan. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal enam tanggal satu Ramadan hingga tanggal satu Ramadan falyasumhu. Lam amr bukan itu? eh, maka hendaknya dia puasa. Nah, ini yang datang apa? Datang perintah wajib di sini. Nah, bagaimana ini? Ayat yang pertama pilihan kok ini kok datang mewajibkan. Dohirnya tanah kok tidak dohirnya? di jamak juga nggak bisa. Berarti ada nasikh dan mansuh. Ayat yang pertama tadi mansuh, ini yang nasikhnya. Berarti puasa wajib. Paham ya? Nah, tak ta'nam. Di sini disebutkan falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra dan barang siapa di dan barang siapa yang lagi sakit atau lagi safar maka boleh dia tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Naam. Tufidu ta'yin, tufidu ta'yin as adaan fi haqqi ghairil marid wal musafir. Ayat yang kedua ini memberikan faedah apa? Diwajibkannya puasa adaan sebagai bentuk penunaian fi haqqi pada haknya ghairul marid, haknya orang yang tidak sakit, wal musafir dan orang yang tidak safar. Wa qada'an fi haqqihima dan juga sebagai qada' menggantikan untuk keduanya. Siapa keduanya? Orang yang sakit dan musafir. Mengqada' nanti kalau dia tidak puasa di waktu tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fi Lakinnaha, ya perhatikan ini. Akan tetapi ayat ini datangnya apa? Mutaakhiratun 'anil ula. Datangnya belakangan dari yang pertama. Berarti yang pertama mansuh, yang kedua apa? nasikh. Paham belum ini? Naam. Karena kalau dijamak enggak bisa disinkronkan. Wah, ini bagaimana cara menjamaknya ini? Oh, dibolak balik bolak balik oh enggak bisa ini bagaimana ini? Kita lihat oh, ayatnya duluan mana? Duluan yang pertama. Yang kedua datang belakangan. Berarti yang kedua itu nasikhnya. Apa itu maksudnya ya? Naam. Fatakunu nasikhatan laha. Maka menjadilah ayat yang kedua ini adalah penghapus dari ada penghapus na'am barakallahu fikum untuk ayat yang pertama kamanya dulu ala dhalika hadis Salamah ibn Aqwa' as-sabit di sahihain wa ghalima. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Salamah ibn Aqwa' yang telah datang dalam sahihain wa Bukhari Muslim dan yang selain keduanya. Nah, barakallahu fikum. Di bawah itu sebutan babnya ya, bab bayanun nasakh. Paham ya? Bab penjelasan mengenai penghapusan firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyah. Jadi bagi orang yang mampu puasa waktu itu boleh enggak puasa? Bayar fidyah tapi ya, tapi kalau dia puasa lebih baik, lebih baik untuknya itu loh. Tapi enggak wajib. Akhirnya datang ayat yang lain, "Man syahida minkum syahra falyasumhu." Zahirnya tanakut enggak zahirnya? Zahirnya tanakut, zahirnya kontradiksi. Akhirnya kalau disinkronkan nggak bisa. Berarti apa? Berarti dilihat mana yang duluan? Yang duluan ayat yang pertama, yang kedua datang belakangan. Berarti yang kedua nasikh, yang pertama mansuh. Yang diamalkan yang mana? Yang nasikh. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Pernah Rasulullah melarang apa ziarah kubur. Paham ya? Padahal datang dalam hadis yang lain barakallahu fikum bahwasanya Rasulullah mengajari sebagian para sahabat ketika ziarah kubur untuk berdoa. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Seakan-akan doanya takut enggak? Ternyata apa? Ternyata na barakallahu fikum setelah itu Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lafaz kuntu nahaitukum Al ziyaratul kubur duluan kan lafadznya. Fazuruha sambungnya setelahnya. Sekarang ziarahlah Berarti yang pertama tadi apa? Mansuh. Paham ya? Berarti ziarah kubur larangan itu mansuh. Kemudian apa? Yang kita amalkan adalah nasikh menghapusnya. Berarti kita disyariatkan diperbolehkan ziarah kubur laki-laki maupun wanita. ada pun wanita disyariatkan aman dari fitnah. Nah, seperti itu. Paham soalnya? Ya? Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. <clears throat> Kita ambil satu lagi di sini, yang selesai sekalian. Fa illam yu'lam tarikh. Kalau seandainya ternyata sekarang di dijamak enggak bisa. Tidak diketahui juga duluan mana datangnya. Yang pertama atau yang kedua? Kan bingung ini. Dijamak enggak bisa, mau dilihat nasih masuknya juga enggak tahu. Terus bagaimana? Fa illam yu'lam tarikh jika fa'ilam yu'lam tarikh, jika tidak diketahui tarikhnya, sejarahnya bagaimana, duluan yang mana, nabi birrajih, maka hendaknya diamalkan dengan apa? Nah, barakallahu fikum, hendaknya diamalkan dengan yang rajih yang paling kuat. Inka nahuna hunaka murajih. Kalau di sana ada faktor yang menguatkan. Apa maksudnya ya? Kalau di sana ada faktor yang menguatkan, diamalkan yang kuat tersebut. Eh, berarti ngambil dengan rajih sama marjuhnya tinggalkan marjuhnya ambil rajihnya. Misal dari contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia wudu. Ini pertama ya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia wudu. Haknya ini kembali kepada orangnya itu sendiri ya. Jadi kemaluan dia sendiri gitu loh. Paham itu maksudnya ya? su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yamus nam dzakarah. Kemudian Rasul ditanya dalam riwayat yang lain Rasulullah ditanya tentang seorang lelaki yang apa? Yang menyentuh kemaluannya. Alaihi wudu? Apakah dia harus wudu. Nah, barakallahu fikum walaupun hadis yang kedua ini lemah hasilnya dikritik para ulama ya. Nah, qala la. Tidak, innama huwa bid'atun minka. Nah, tidak wudu karena dia itu termasuk bagian apa? Termasuk bagian daging darimu. Bagian potong sama bagian daging kan itu kemaluan. Nah, dari mana dari orang itu itu tersendiri. Nah, kemudian apa yura? Nah, barakallahu fikum jah al-awwal. jah al-awwal, maka yang dikuatkan yang pertama. Li'annahu ahwat karena lebih berhati-hati itu yang pertama lebih berhati-hati karena menyentuh wudu. Kecuali kalau menyentuhnya dengan apa? Hail. Hail itu penghalang. Ini maksudnya ini menyentuh langsung, tangan langsung. Adapun ada hail penghalang itu enggak ada enggak jadi iskal. Paham ya? Naam. Wali'anahu aktsar turuqan yang pertama itu lebih banyak jalan-jalannya masalah hadisnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walaupun sama-sama dua-duanya tidak dalam sahih tidak dalam sahihannya, cuman yang pertama jalur jalurnya lebih banyak itu loh. Wa musahihuhu aktsar dan para ahli hadis yang mensahihkan juga lebih banyak yang pertama. wali annahu naqilun 'anil asl. Dan yang pertama itu langsung dinukilkan dari asalnya. Nah, yaitu Rasulullah langsung itu kan qauluhu sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda. Kalau yang pertama yang kedua apa? Pertanyaan kan suila ya. Sallallahu alaihi wasallam anar rajul. belum? Nah, yang kedua kan ditanya. Kalau yang pertama Rasulullah langsung ucapkan enggak? Ya, wali annahu naqilun 'anil asl. Yang pertama itu juga karena menukilkan dari asal langsung fafihi ziyaratul ilm berarti lebih apa? Lebih banyak lagi ilmunya. Paham ya? Lebih ada tambahan ilmu di situ. Yang jelas apa barakallahu fikum? Naam, maka untuk berhati-hati tetap wudu selama menyentuhnya tanpa hail. Hail itu penghalang. Paham maksudnya ya? Ewan naam barakallahu fikum. Nah, sekarang kalau ada orang wudu terus menyentuh perempuan batal enggak wudunya? Perempuan bukan mahramnya menyentuh itu. Ya? Khilaf. Ya <laughs> Enggak batal. Walaupun bukan mahramnya. Misalkan kita sudah butuh kemudian terpaksa harus belanja di toko sebelah misalkan. Lagi enggak sengaja lagi mengambil barang senggolan misalkan. Butuh batal nggak? Eh? <laughs> Wudunya nggak batal tapi nyetoknya haram. Pendapat yang rohnya nggak batal ya, wudunya nggak batal. Yang batalkan butuh itu jima' Launya. Adapun kalau masalah menyentuh perempuan bukan mahramnya kalau sengaja berdosa, kalau nggak sengaja nggak berdosa. Kita nggak sengaja lagi milih-milih tomat senggolan, berdosa nggak? Nggak berdosa karena nggak sengaja. Paham ya? Cuma wudunya nggak batal. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa" adalah lafaz itu ya. Nah, "aula mastumun nisa" nah barakallahu fiqum itu maksudnya apa? Lamastum jama'tum. Eh, atau kalian itu menyentuh para para wanita karena lamastum aslinya menyentuh. Cuman disebutkan para mufassirun maknanya ada jama'tum. Eh, jika kalian berhubungan badan dengan wanita maka batal wudunya. Apa ya itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Yang keempat, setelah di jamak enggak bisa, kemudian dicek nasih masuk juga enggak ada, kemudian dilihat rajih marjunya enggak ada juga. Yang terakhir apa? Fa illam yujad murajihun wajib tawaqquf wala yujad lahu misalun sahih. Kata beliau, kalau seandainya tidak dijumpai lagi, di jamak enggak bisa, nasih mansukh juga enggak ada, dilihat rajih marjuh juga enggak ada, maka wajib tawakuf. Tawakuf itu enggak bisa menghukumi gitu loh. Tapi kata beliau wala yujad lahu misalun sahih. Tapi enggak dijumpai contoh yang sahih. Dah berarti enggak usah kasih contoh. Paham ya? <laughs> Beliau itu juga mengatakan enggak ada contoh yang sahih berarti enggak usah kasih contoh Paham ya? Nah, karena seringnya itu bisa ya, seringnya kita jumpai itu bisa, kalau jamak bisa. Kalau enggak bisa jamak, nasikh mansukh. Setelah itu rajul marjuh itu aja kan? Kalau misalkan enggak bisa semuanya, bertawakuf. Tapi kata beliau, wala jadulah misalun sahih, enggak dijumpai contoh yang benar. Berarti ada pun ada contoh itu mungkin enggak benar itu istilahnya itu. Jadi enggak perlu dicontohkan lagi. nah Cukup sekian dulu barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin.